Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Ada pertanyaan Apakah ada tuntunannya Kalau datang ke majelis taklim Diperbolehkan berjabat tangan Atau salaman dengan para pengunjung di masjid tersebut Sebelum acara dimulai Kalau salaman dengan orang yang di sekitarnya saja boleh saja. Datang misalnya di sini duduk salaman dengan yang di sekitarnya, boleh saja. Tapi kalau dia mesti salaman muter ke orang-orang yang ada, itu yang diingkari oleh sebagian ulama. Setiap masuk salaman ke seluruhnya muter. Semuanya disalami. Ini Syekh bin Utsaimin Rahimallah mengingkari hal tersebut. Ya, namun ya ini kalau hanya di sekitarnya saja ya diperbolehkan. Kenapa yang itu diingkari oleh beliau tampaknya karena ya karena seperti menjadi keharusan ya seperti menjadi keharusan datang harus semuanya salawat, padahal nggak mesti dan dulu di zaman Nabi ya nggak seperti itu. Di zaman Nabi nggak seperti itu. Maka dari itu kita lebih uh, apa membatasi pada atau kalau salaman kepada orang-orang yang di sekitar kita saja. Kecuali kalau majelis kecil ya itu ruangan kecil ada berapa orang lima orang salaman semua nggak ada masalah ya. Soalnya kalau cuma dua orang kita salamin tinggal tiga nanti mereka oh, kok cuma sama dia salamannya sama saya tidak Hmm. seperti itu sih tidak ada masalah insya Allah kalau semuanya disalami karena sedikit <clears throat> ya. Apabila kita memilih membeli barang dari orang kafir sedangkan di seberang toko ada toko orang muslim yang menjual barang yang sama. Hanya saja di toko orang kafir harganya lebih murah. Apakah ini termasuk kecondongan terhadap orang kafir yang terlarang? Tidak, kalau bab jual beli bab yang mubah dan ada kelapangan dalam hal itu kalau dia milih itu boleh saja. Apakah mungkin sebuah keluarga mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah sementara pernikahan tersebut dikarenakan perbuatan zina? Ya, kalau memang karena zina mestinya akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dilaksanakan pernikahan kecuali dengan dua syarat yang pertama sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut. Yang kedua betul-betul rahim pun kosong, ya. Dalam kondisi rahim itu kosong. Nah, kalau dia bertaubat kepada Allah, ya semoga taubatnya diterima kemudian berubah menjadi keluarga yang bahagia. Tapi kalau tanpa ada taubat kepada Allah Azza wa Jalla melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya maka dikhawatirkan isinya adalah malapetaka ya dan ternyata banyak pula keluarga yang sepertinya sebelum itu begitu dekatnya ya, dengan pacaran dulu ya memilih pasangan ternyata di pertengahan jalan cerai ya. banyak sekali yang seperti itu ya kan karena itu sudah tidak syar'i, bahkan melanggar syariat. Walaupun alasannya milih pasangan, ya. Itu hanya alasan. Hanya alasan yang hiasan-hiasan syaitan yang pada kenyataannya justru berlawanan dengan alasan-alasan tersebut. Ya. Tentu <clears throat> tuntunan Islam dalam mencari jodoh tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Apakah ada solat iftitah untuk solat tahajud barakallahu fikum? Fik barak. Solat iftitah sebagian ulama membolehkan yakni dua rakaat yang ringan. Namun yang perlu saya ingatkan ini dilakukan waktu itu oleh Nabi SAW sendiri ya, tidak dengan cara selalu berjamaah setiap mau sholat tahajud atau tarawih bersama-sama iftitah ya Nabi tidak melakukan seperti itu Nabi tidak melakukan dengan cara seperti itu dan ternyata sebagian ulama juga mengatakan sesungguhnya dua rokat itu adalah ba'diyah isya sebagian ulama berpendapat begitu Walaupun sebagian yang lain mengatakan bukan ba'diyah isya tapi memang pembukaan ya, salat yang ringan. Ala kulli hal seandainya pun memang itu dua rakaat yang tersendiri bukan ba'diyah isya tetap dilaksanakan seperti yang dilaksanakan Rasulullah. Jangan kita e, melakukan dengan cara kita sendiri ya, dilakukan secara rutin berjamaah. Ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Seandainya itu perkara yang baik, yang syar'i, tentu mereka akan melakukannya. Bolehkah mengakikahi anak yang sudah dewasa? Boleh. Akikah pada hari ketujuh itu sunnah menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Sehingga kalau mau diakikai setelah hari ketujuh boleh. Dan Rasulullah SAW mengakikahi dirinya setelah diutus menjadi nabi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, seingat saya Ibn Hibban dan yang lain dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. banyak partai-partai hmm. <clears throat> diawali dengan doa semoga majelis ini dirahmati Allah dengan keberkahan darinya amin semoga begitu kemudian <clears throat> ya banyak partai dipimpin oleh orang-orang kafir orang-orang muslim berwala dan cinta pada pemimpin kafir ini bahkan dikatakan sebagai calon pemimpin yang ideal. Apakah termasuk dalam ayat yang antum sebutkan, antum terangkan, yakni orang yang beriman tidak mungkin cinta kepada orang kafir sedangkan mereka eh, dan seterusnya, ya. Baik. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan kalau bab cinta kalau itu karena agamanya maka naudzubillah itu murtad tapi kalau cintanya bukan karena agama karena kepentingan-kepentingan tertentu dan termasuk sekedar kepentingan politik ini jelas haram juga tapi tidak sampai kepada tingkatan kufur atau kemurtadan dan kalau bab pemimpin, memilih pemimpin bukan hanya bab rasa cinta, itu juga ada bab lain. Ya, bab lain yaitu dilarangnya kita memilih pemimpin dari non muslim. Wala lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Azza wa Jal tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Kalau ulama <clears throat> rahimahumullah mengatakan seorang muslim kalau bekerja dengan orang kafir sementara dia statusnya sebagai pekerja yang dihinakan ya tidak boleh bagaimana dia menjadikan pemimpinnya orang kafir yang dia sami'na wa ata'na dengan orang kafir itu ya jelas tidak diperbolehkan ya. Dan alhamdulillah kalau bab kepartean nanti sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Apakah ada batasan-batasan apabila bergaul dengan orang-orang selain muslim? Sebab saya dan istri punya teman keluarganya Cina Nasrani. Mereka orangnya baik. Bahkan mereka menganggap keluarga anak adalah keluarganya. Ya. Ya. Kita bermuamalah dalam urusan dunia sekedar e, bermuamalah dalam urusan dunia masih diperbolehkan ya tapi dengan penuh kehati-hatian ya kita harus menjaga harus ada jarak jangan dekat-dekat hati-hati ya, walaupun orang ini terhadap kita baik ya tapi baiknya mereka urusan duniawi ingat dia tidak baik kepada Allah dan Rasul baik kepada kita, apa baiknya kepada kita? Paling ya bertutur kata yang baik atau memberi sesuatu kepada kita, tidak memusuhi kita. Kan itu saja. Tapi dia terhadap Allah Azza wa membuat murka Allah Azza wa Ya, ingat itu. Jadi baik-baiknya mereka, mereka telah melakukan suatu kejahatan besar di sisi Allah Azza wa Maka jaga jarak. Ya, sekalipun urusan duniawi boleh, tapi jangan sampai eh, eh, kebablasan sehingga membuat kita terpesona dengan mereka. Sekali lagi, setan tidak dengan cara polosan ya, menyesatkan manusia, kayak orang nggak tahu apa-apa, nggak -apa, tahu trik-trik. Setan itu sangat lihai. Jadi walaupun dia seperti itu, kita tetap jaga jarak ya terus kita pegang akidah kita kita belajar kita takwa dan taat kepada Allah dan jangan terlalu dekat dengannya ya, jangan sampai kemudian uh, terjerumus padanya dan kita ingatkan bahayanya pertemanan dengan orang-orang kafir Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan dalam ayatnya ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا dan ingatlah yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi suatu hari ketika orang yang zalim itu menggigit tangan kedua tangannya yaqul dia mengatakan Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari uh, eh, az zikr ya setelah datang kepadaku ya, menyesatkan dari agama Allah azza Wajal. setelah datang kepadanya wa kana syaitanu lil insani khadula dan ingat setan terhadap manusia itu khadul menyesatkan kalau sudah sesat dibiarkan mau menjatuhkan ke jurang ya dirayu-rayu sampai ke pinggir jurang setelah itu dijatuhkan kemudian dibiarkan khadul Nggak akan kemudian oh jatuh saya tolong, nggak akan. Karena syaitan lil insani khadula. Mana khadala seperti itu. Ya, nggak menolong. Dia hanya menyesatkan setelah itu memang tujuannya itu. Nah, ayat ini terkait dengan seorang tokoh musyrikin Quraisy yang dengan Nabi baik. Orang ini sempat baik dengan Nabi dan Nabi mengharapkan keislamannya tapi dia punya teman ya musyrik juga sama-sama musyrik <clears throat> si teman ya tersebut mengatakan saya dengar kamu dengan Muhammad begini begini ya kamu sudah pindah agama tidak tidak segala apa apa upaya penjelasan kurang diterima ya bahkan sampai si temannya mengatakan saya nggak akan rela dengan penjelasan kamu ini sampai kamu meludahi Muhammad baru saya percaya benar ternyata gara-gara omongan teman tadi dia yang sebelumnya dengan Nabi Muhammad seperti tidak ada permusuhan akhirnya meludahi Nabi Muhammad SAW ya akhirnya sudah betul-betul pisah dengan Rasulullah SAW dan dia lebih cenderung dengan temannya itu. Pada kejadian perang Uhud dan Nabi ingat ini hati-hati kamu. Nabi mengancam dia. Pada perang Uhud ternyata dia ditangkap. Saatnya Nabi membalas. Nabi katakan ini dengan waktu itu, balas ludahmu waktu itu. Saatnya kamu mati sekarang. Mati dalam keadaan kafir dihukum Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan bahwa ayat tadi terkait dengan orang ini yang tadinya telah dekat dengan Rasulullah, ya akhirnya menjauhi Rasulullah demi teman. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai teman saya. Laqad lani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari adzikr, dari agama ini. Wa kana oleh lil insani khadula dan sungguh syaitan tidak pernah menolong manusia. Apa di akhirat nanti temannya akan menolong? Tidak. Nah jadi hati-hati dari pertemanan dan kedekatan Sekali lagi bab dia berbuat baik ya Mudarah diperbolehkan tapi ingat hati-hati ya, jangan kebablasan dan terus dijaga jaraknya. Wallahu a'lamu bissawab. <clears throat> Sementara kita cukup untuk di sini.